Telah kita sampaikan di pertemuan sebelum maghrib tadi beberapa ayat dan hadis serta contoh ucapan para salaf tentang mendefinisikan ikhlas yang kesimpulannya adalah annal ikhlasa huwa asasu kulli amalin ikhlas adalah dasar utama semua amalan. Ikhlas adalah dasar utama setiap amalan muridin. Ikhlas itu adalah tujuan yang paling puncak. Tujuan yang paling puncak bagi setiap orang yang beramal. Itu tujuan yang paling utama. Karena itu menjadi syarat diterimanya apa? Amalan. Yang telah kami sampaikan dari di atas. Maka, fa'amalun bila ikhlasin Siapa saja yang beramal tanpa ikhlas, la ajrulahu tidak ada pahala baginya. Yang ditertolak berarti. Siapa yang beramal tetapi tidak ikhlas, tertolak. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk meminta pahala kepada orang yang dulu dia beramal karenanya. Sebutkan dalam hadis yang sahih ketika Allah membalas hamba-hambanya di antara mereka ada yang dulu berbuat ria, pamer, beramal tapi karena ingin dipuji, beramal karena ingin disanjung oleh manusia maka dikatakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala idhabu ila alladziina kuntum tarauna fid dunya pergi kamu menuju mereka-mereka yang kamu dulu beramal karena mereka diusir oleh Allah Azza wa tidak diberi pahala kamu ke sana dulu ketika di dunia kamu salat karena mereka kamu sedekah karena mereka kamu beramal karena mereka, pergi kamu ke sana. Hal tajiduna indul jaza? Apakah engkau mendapatkan pahala dari mereka itu? Ditolak. Tidak ada pahala ketika orang beramal. Di situ ada ketidakikhlasan atau adanya kesyirikan. Disebutkan man amil amalan asyraka ma fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu Man amila amalan barang siapa beramal sebuah amalan asyraka mai fi ghairi yang dipersekutukan aku dengan selainku pada amalan itu. Dipersekutukan dalam hal apa? Niatan. Tujuan. Dipersekutukan antara aku dengan mereka-mereka yang ingin dia mendapatkan sanjungan darinya. Mereka-mereka yang dia ingin mendapatkan kedudukan darinya. Dipersekutukan Allah dengan mereka-mereka itu. Maka siapa yang beramal dan dia persekutukan aku dengan yang lainnya. Tarok syirkahu. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan pula kesyirikannya. Artinya tidak mendapatkan pahala bahkan mendapatkan apa? Dosa. Wahagalah kaum muslimin. Contoh seperti orang yang sholat. Wasolatu bila ikhlas la laha. Orang yang sholat namun dia tidak ikhlas, dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan dia berdosa dengan dosa syirik. Nabi mengingatkan itu. Yakumur rajul fuisalli fuzaini salatahu lima yara min nadhr rajul ada seorang berdiri untuk melakukan amalan sholat. Kemudian dia memperbaiki sholatnya, memperbaiki bacaannya, memperpanjang gerakannya. Sebabnya apa? Sebabnya dia melihat ada orang yang sedang memperhatikan sholatnya. Ini menunjukkan niatan. Sebab gerakan dia, sebab amalan dia. Kok bukan karena Allah? Tapi karena manusia, inilah yang disebut dengan ria. Dosa pamer. Dosa sebuah amalan ingin dilihat oleh manusia. Maka berhati-hatilah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan ini disebut Imam Sufyan al-Thawri. Ma'alistu qalbi ashaddu minan niyati mengobati keikhlasan itu adalah satu hal yang paling berat dan itu dilakukan tiap amalan dibandingkan dengan mengobati yang lain. Mengobati yang lain begitu pusing maka obat dari izin Allah sembuh. Pusing hilang apa? Pusingnya hilang. Tapi kalau niatan agar bersih dari pamer ria atau sum'ah ini harus terus menerus satu amalan dari awal harus ikhlas. Di pertengahan harus ikhlas. Di akhiran juga harus ikhlas. Lianna qalbi yataqallab. Karena yang namanya hati itu bisa berganti-ganti. Awalnya ikhlas. pertengahnya daria. Berkecamuk di hati. Sampai kemudian dia ada kalanya menang melawan riaknya. Ada kalanya tidak kuat melawan riaknya. Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan hal itu dalam kitab beliau Jamil Ulum Al Hikam. Ada seorang terjangkiti ria terbagi menjadi dua. Seorang hamba beramal kemudian terjangkiti ria terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama wator alaihi ria atau waqa alaihi Orang beramal niat pertama ikhlas karena Allah. Tora alaihi riya. Tiba-tiba muncul riya di tengah-tengah amalan itu. Kata Imam Rajab, dua kemungkinan. Yang pertama, yudafi'uhu, dia menolak bisikan ria itu. Dia ingkari dalam hatinya bisikan itu sampai akhir dia tetap mempertahankan salat ini adalah untuk Allah karena Allah bukan untuk dipertontonkan atau mendapatkan sanjungan atau ria tidak kondisi yang kedua adalah orang yang awalnya ikhlas karena Allah kemudian tor ria terbesit ria di tengah-tengah salatnya Tumas tersalah kemudian dia tidak kuasa untuk menolaknya dan dia terus terjangkit ria sampai akhir salatnya maka salatnya tidak diterima dan dia jatuh pada syirik ashar syirik ria itulah yang namanya apa hati sehingga dalam hal ini upaya mengobatinya terus menerus begitu ada sedikit bergeseran niat obati obati begitu muncul ada pujian dan kemudian kau merasa besar, obati. Dengan kau menolak itu. Terus seperti itu, terus seperti itu. Diobati hati itu untuk bisa selalu ikhlas dari penyakit-penyakit ria dan yang semisalnya. Hadirin yang kami akan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau demikian, siapakah orang yang ikhlas itu? Sebagian lama mengatakan, orang yang ikhlas itu, alladhi ya'malu wala yuhib yuhib nas. Orang yang ikhlas adalah orang yang beramal dan tidak suka untuk dipuji oleh manusia. Dia tidak suka. Karena yang namanya orang pasti senang untuk disanjung. Manusia senang untuk dipuja, dipuji. Manusia senang itu. Kalau dieluk-elukan, senang itu. Tetapi orangnya ikhlas tidak suka itu. Kenapa? Karena dia tahu ujian itu, sanjungan itu bisa merubah niatan. Menggeserkan niatan yang tadinya ikhlas karena Allah dipuji berbelok nyatanya karena manusia. Sebagian ulama yang lainnya Al-Imam Yaqub belum menyebutkan Al-Mukhlis orang yang ikhlas man yaktum hasanatihi kama yaktum sayiatihi. Orang yang berupaya menyembunyikan amalan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan aib-aibnya. Kita tidak suka kalau aib kita ketahuan. Malu kita. Itu dosa. Menghancurkan kehormatan dan nama kita. Demikian pula dengan amal soleh. Tidak mau ketahuan orang. Tidak mau untuk diketahui oleh orang. Kenapa? Karena khawatir hal itu merusak niatan. Karena itu nanti kita akan bacakan di antara kiat untuk bisa ikhlas adalah dengan menyembunyikan amalan itu yang bisa disembunyikan. Kalau yang tidak bisa disembunyikan, contohnya sholat lima waktu, jamaah di masjid, bagaimana cara menyembunyikan pak? Bisa? Nggak bisa. Saya sholat jamaah di rumah lah, Biar tidak tahu orang lo jamaah kok di rumah imam sinten jenengan makmumnya sinten bojone jenengan. Nah itu tidak jamaah yang dimaukan. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan ya tidak bisa disembunyikan. boleh Tolabul ilmi di majlis alim. Amalan-amalan ini butuh sekali dikoreksi yang nyatanya jangan sampai amalan-amalan ini berubah dan berganti. Gesernya sedikit demi sedikit. Tanpa kita merasakan dan tanpa kita mewaspadainya. Sehingga memang Imam Sufyan Zahri mengatakan ikhlas itu berat karena harus selalu diperhatikan, diawasi, diwaspadai dari penyakit-penyakitnya. Hal demikian kita tahu kaum muslimin, ikhlas itu hukumnya wajib. Di antara contohnya ayat dalam surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Dan tidaklah mereka manusia itu diperintahkan. Kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Mengikhlaskan hanya untuk Allah semata seluruh amalan agama ini. Di sini kaum muslimin ada dua bab atau dua masalah yang disebutkan. Yang pertama, di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. yakni selamat dari menyekutukan Allah dalam bentuk syirik besar di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bukan beribadah kepada patung. Bukan beribadah kepada jemit Bukan beribadah kepada yang lain. Murni ibadah kepada Allah. Tauhid tanpa syirik. Selamat dari syirik besar. Mukhlisin. Dia beribadah ikhlas karena Allah. Dorongannya. Tujuannya karena Allah. Ini menunjukkan apa? Dia pun terbebaskan dari syirik kecil. Dia beribadah kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Tetapi masih harus ditengok kembali. Niatannya, tujuannya, dan sebabnya. Karena kadang kala bisa terjadi. Seorang yang sudah selamat dari dosa syirik besar. Dia tidak menyembah patung. Dia tidak menyembah dedemit. Dia tidak menyembah yang lainnya dia hanya menyembah kepada Allah. Tetapi kadangkala di saat dia beribadah terdapat unsur pamer. Ria ingin disanjung, ingin dipuji. Maka ayat ini Ego ya muslimin memerintahkan kita untuk berupaya sekuat mungkin menyelamatkan diri dari yang pertama syirik besar yang berupa menyembah kepada selain Allah dan yang kedua adalah berupa mengikhlaskan ibadah. Jangan sampai ada tujuan-tujuan yang lain. Ria atau pamer. Atau yang lainnya. Ini menunjukkan ikhlas wajib tidak Pak? Wajib. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberitahukan inna anzalna ilaikal haq ilaikal kitab bil haq inna anzalna ilaikal kitab bil haq fa'budillaha mukhlishan lahuddin Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu hai Rasul al-kitab bil haqqi yang memuat kebenaran Fa'budillah. Karena itu beribadalah kepada Allah. Jangan beribadah kepada yang lain. Mukhlisan dan ikhlaskanlah ibadah itu hanya untuk Allah semata, bukan karena faktor yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga pendorong kita beramal harapan ketika beramal, keinginan dan tujuan ketika beramal hendaknya hanya karena Allah dan itulah yang perlu dikoreksi pada setiap amalan yang kita lakukan. Kalau dari sisi sesuai dengan sunnah, insya Allah selama kita ahli sunnah, maka amalan kita akan kita cocokkan dengan sunnah Nabi. Beribadah ini sesuai dengan Nabi melakukan ini sesuai dengan Nabi, dipelajari itu. Dari sisi sesuai dengan Nabi itu lebih mudah daripada dari sisi ikhlas karena penyakitnya sangat kronis. Mana dalilnya itu? Ketika Nabi Alaihi wasallam berucap di hadapan para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi akhwafi ma khafa alaikum minal masih dajjal maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian dari masih dajjal qalu bala para sahabat mengatakan bahkan kami mau apakah itu qala asyirkul khafi syirik yang samar sebutkan dalam seberiat asyirkul azhar syirik yang kecil para sahabat tidak, dilak, tidak diragukan dalam amalannya sesuai dengan sunnah. Para sahabat tidak diragukan pada mereka tidak ada bid'ah. Tetapi yang ditakutkan, yang paling ditakutkan oleh Rasul adalah terjangkitinya penyakit syirik kecil. Para sahabat saja ditakutkan terjangkiti penyakit ini, apalagi kita. Sehingga untuk bisa sesuai dengan sunnah, tinggal kita pelajari sunnah Nabi dan kita terapkan. Oh begini Nabi, oh begini Nabi, lakukan. Ini kalau sudah dapat ilmunya dan sudah diamalkan menjadi rutinitas amalan itu sesuai dengan sunnah dan tidak mau dengan bid'ah. Tetapi urusan ikhlas, urusan niatan ini yang harus diperbarui harus ditengok, harus diteliti, harus dikoreksi, harus terus menerus. Ma'alastu syai'in asyaddu min niati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada aku mengobati niatanku. Kenapa? Karena yang namanya hati itu ya takallab berganti-ganti. Pagi ikhlas, sore belum tentu Pak. Malam belum tentu. Besok ikhlas lagi, Itu belum tentu lagi. Terus yang namanya ini. Tapi kalau sudah ahli sunnah, amalannya sunnah terus. Tidak suka dengan bid'ah. Tapi dalam bab keikhlasan ini lebih berat. Para sahabat adalah ahli sunnah. Bukan ahli bid'ah. Tidak ditakutkan menimpa mereka bid'ah. Tetapi yang ditakutkan menimpa mereka adalah apa? syirik kecil. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengikhlaskan misal dalam hal ad-du'a berdoa. Ini berkaitan dengan Ikhlas menyelamatkan dari syirik besar. Ikhlas menyelamatkan seorang dari syirik besar dalam wujud bentuk menyembah kepada selain Allah. Sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisin lahuddin dan tegakkanlah wajah-wajah kalian pada setiap masjid-masjid Allah waduhu dan berdoalah engkau kepadanya semata mengikhlaskan hanya untuknya semata seluruh agama ini di sini diambil sebuah pelajaran orang yang ikhlas yang beribadah karena Allah semata menyelamatkan dia dari menyembah dalam hal ini berdoa kepada selain Allah. Coba lihat ya kaum muslimin. Banyak orang dia muslim, masya Allah muslim. Dia meyakini Allah sebagai sang penciptanya, meyakini pak gitu. Dan dia sholat ya karena Allah, dia puasa, dia zakat. Tetapi dalam bab doa kadangkala masih berdoa kepada selain Allah. Apalagi mereka mengatakan berdoa kepada Allah tidak kunjung dikabulkan. Maka aku pun berdoa kepada dedemit. Siapa tahu bisa dikabulkan. Ada yang seperti itu. Bahasa mereka sebagai lantaran Ngerti lantaran Pak? Sebagai sarana. Dia nyembah ya meng Gusti Allah bahasa mereka begitu. Ini nganggo lantaran. Lantaran ibu apa? Dedemit. Lantaran ibu apa Pak? Berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, penyembahan kepada kuburan. Ternyata mereka dalam kesempatan ibadah yang lainnya ikhlas khusus dalam doa dia malah justru jatuh pada syirik menyembah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala lebih khusus yang merebak adalah menyembah kuburan kuburan di situ didoai di situ dipanjatkan doa menghadap langsung ke kuburan membelakangi kiblat billah karena banyaknya kuburan-kuburan yang diagungkan ziarah kubur itu adalah bagian dari ajaran kita. Ziarah kubur bagian dari ajaran Nabi Wasallam. Tetapi tidak dengan memilih kuburan yang khusus. Zuru kubur. Tudakumul akhirah. Silakan kalian sekarang ini berziarah kubur karena dulu dilarang. Kuntu nahaitukum an kubur fazurhal an. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Silakan sekarang ini kalian berziarah. Kenapa? Karena di awal Islam banyak orang yang menyembah kuburan. Karena itu dilarang. Belum diperintahkan. Karena di waktu itu kalau orang ziarah kubur itu berarti apa? Menyembah orang yang dikuburkan di tempat itu. Setelah para sahabat mengenal tauhid, kaum muslimin mengenal tentang ziarah kubur yang boleh dan ziarah kubur yang dilarang, maka dipersilakan ziarah kubur dalam rangka mengingatkan kematian. Sehingga tidak boleh pala pilih kuburan. Saya ziarah kubur tapi khusus kuburan ini, ini, ini. Yang diagung-agungkan, yang ada mitosnya, yang ada beritanya, yang ada memiliki kesakralan. Oh itu berarti kau akan meminta-minta di situ. Kamu sudah benar muslim. Sholat karena Allah, zakat karena Allah. Kali ini malah justru kamu jatuh pada kesyirikan. Ayat ini menerangkan kewajiban berdoa karena Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an. Ikhlas itu memberikan keutamaan yang banyak bagi kita. Di antaranya kaum muslimin keikhlasan itu yang pertama kita sampaikan sebagaimana yang kita sebutkan sebelum maghrib menjadikan sebab diterimanya apa? amalan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Senyatak lain amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan sunnah seperti yang tadi kami sampaikan sebelum apa? maghrib. Bagi yang baru datang mungkin baru mendengar. Tadi sudah kita sampaikan. Kita tadi mulai jam 5 lebih 10. Itu keutamaan yang pertama dan itu hukumnya wajib. Keutamaan yang kedua kaum muslimin. Orang yang ikhlas beramal karena Allah semata akan menyelamatkannya dari tibudaya daya syaitan. Orang yang beramal karena Allah semata, maka dia akan selamat dari tipu daya syaitan, penyesatan syaitan. Disebutkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surat Sod, ayat yang ke-82 dan 83. Qala Allah menukilkan ucapannya iblis disebut dalam Al-Quran untuk kita membaca dan untuk kita mengetahui dan kita apa waspada darinya. Qala iblis berkata, "Fabi'izzatika demi kemuliaanmu wahai Allah, la'ughwiyannahum ajma'in." Sungguh-sungguh Aku akan sesatkan manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Ada dua bacaan, mukhlasin dan mukhlisin. Dua-duanya adalah riwayat dari para salaf. Iblis memberitahukan Siapakah orang yang tidak bisa disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya? Mereka-mereka orang yang ikhlas. Misal mamanya. Seorang beribadah karena Allah semata. Tidak ada tujuan untuk dipuji atau untuk mencari kedudukan di hati manusia. Maka tidak ada tendensi yang lain tidak ada sama sekali. Hasutan-hasutan yang akan merasukinya. Tidak ada. Apa? Saya sholat karena Allah. Saya puasa, sahur sampai berbuka karena Allah. Mau dipalingkan kemana-mana, tidak bisa. Ini orang yang ikhlas. Beda dengan orang yang ria. Orang beramal ingin dipuji. Oh ini dipermainkan oleh syaitan. Dia beramal, ayo amal supaya dapat dukungan. Ayo amal supaya dapat suara. Ayo amal supaya dapat sanjungan. Ayo amal, ini mumpung ada event, orang berkumpul, lakukan ini, cari perhatian, carmuk atau caper. Syaitan membolak-balikan dia dari amalan ke amalan, semuanya adalah riak. Tandanya apa? Tandanya kalau dia mendapatkan apa yang diinginkan, semakin semangat. Ingin dipuji, kok ada pujian, oh, semakin semangat. Tetapi ketika apa yang diinginkan dia tidak mendapati, maka dia lemah semangatnya. Lah buat apa beramal, nggak ada yang muji. Wabah lagi kalau sampai kalah, bukan lagi cuma tidak semangat, ditarik lagi pemberiannya pak bagi-bagi sarung. suka jeklan ya pak ya. Coblos aku ya. Ternyata orang ini nyoblos sarungnya tarik mani pak. Diwai kon nyoblos malah orang nyoblos aku. Seneng temen sih tarik mani sarungnya. Wah wala adalah billah. Syaitan mempermainkannya. Yang tidak bisa dipermainkan adalah orang yang ikhlas. Ada yang muji, ada yang mengingkari, ada yang komentar. Apapun itu tidak merubah dia. Tetap saja semangat dan tidaklah dia lemah. Karena dia tidak ada yang memuji. Masya Allah. Ini orang yang apa? Ikhlas. Marilah kita ikhlaskan ibadah kita. Yang mana dengan sebab itu. Iblis dan bala tentaranya tidak bisa menggoda kita. Ya. Yang berikutnya, keutamaan orang yang ikhlas akan mendapatkan al-jannah. Disebutkan hal ini dalam surat As-Safat ayat yang ke-39 dan berikutnya disebutkan وما تجزون إلا ما كنتم تعملون Dan tidaklah kalian wahai manusia mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan amal perbuatan kalian masing-masing. Illa ibadallahil mukhlasin kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Bagi mereka mereka yang ikhlas akan mendapatkan rizki yang telah diketahui. Kenikmatan yang telah diketahui. Apa itu? Fawakiha wahum mukramun. Misal seperti buah-buahan. Dengan berbagai macam jenisnya. Dan mereka dimuliakan itu. Di mana itu? Fi jannatin na'im. Dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat ini menerangkan keutamaan ikhlas karena mereka lah yang akan mendapatkan jannah dan kenikmatan yang tiada tara di dalamnya Dan berbagai macam keindahan, taman dan kebun dalam surga. Hadirin agan, mari kita ikhlaskan amal ibadah kita. Karena yang akan mendapatkan jannah adalah orang yang ikhlas. Dan ini menduduki poin tertentu, poin tersendiri, yaitu ikhlas menyebabkan surga. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib, ada dua hal yang pasti. Yang satu adalah orang yang hidup tanpa syirik pasti surga. Yang kedua orang yang mati dengan membawa syirik pasti neraka. Maka marilah kita ya kaum muslimin mengikhlaskannya lillah segala apa yang kita lakukan. Faedah yang berikutnya ya kaum muslimin Orang yang ikhlas akan selamat dari hasad, iri dengki. Orang yang ikhlas itu tidak ada dalam jiwa dia iri dengki, hasad kepada orang. Kenapa? Karena dia melakukan apapun karena Allah bukan karena manusia. Dan dia meyakini betul bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada setiap hamba-hambanya. Orang mendapatkan itu ya karena Allah yang menghendaki. Kenapa saya hasad? Sehasad apapun seorang tidak akan bisa merubah takdir Allah. Sebenci apapun melihat orang lain sukses, kemudian dia dengki, rezeki itu tidak berpindah kepadamu. Tetap saja kepada dia. Ya kelaskanlah semua itu karena Allah. Kita dapat kesuksesan. Alhamdulillah Orang lain sukses, alhamdulillah. Kenapa kita jengkel? Kenapa kita marah? Kenapa kita dengki? Ikhlas saja dalam hidup. Lillah. Masya Allah, dia selamat dari godaan syaitan yang dalam hal ini ikhlas. Disebutkan dalam sebuah riwayat di disahkan Syekh Al-Bani, riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ada tiga hal kata Nabi di mana seorang apabila melakukan tiga hal ini dia akan selamat dari iri dan dengki. Salah satunya disebutkan di sini adalah ikhlasul amal lillah seorang yang melakukan amalan karena Allah. Tidak ada persaingan. Karena kalau tidak ikhlas akan muncul yang namanya apa? Persaingan. Ada orang lebih dari dia. Sakit hati. Wah, ini anak muda tapi ilmunya lebih daripada saya ini sainganku nanti ini. Ini nanti akan jadi masalah ini. Orang tidak lagi ke saya, tapi ke pemuda ini. Saingan. Tahu saingan, Pak? Kalau sudah terjangkiti saingan ini, hilanglah ikhlasmu dan akan rusak amalanmu. Karena semua-semua yang kamu lakukan dalam rangka untuk bersaing. Ketika sainganmu lebih sukses, hakat Kebencian muncul. Kedengkian merasuki. Permusuhan. Menggelora dalam hati. Dan menyala. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Dalam beramal. Tidak murni karena Allah. Kalau orang itu murni karena Allah, ada orang lebih. Masya Allah. Dia saudaraku, lebih dariku, Masya Allah. Saya kalah. Gak ada, beng, ada dengki. Bahkan kita menyukainya, menyayanginya. Karena Allah Azza wa Jal. Tidak ada persaingan. Semua akan kembali kepada Allah. Dan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Saya bisa melakukan ini. Alhamdulillah. Orang lain bisa juga. Alhamdulillah. Tidak ada tendensi persaingan. Bisa difahami hadirin? Dalam dakwah contohnya persaingan. Kadangkala menggerogoti itu di saat kita taklim. Sedikit yang datang. Ketika ustadz lain taklim, banyak yang datang. Hati ini bergemuruh. Ada apa? Saya kurang apa? Wah, akhirnya dia lakukan sesuatu untuk bisa jadi menjatuhkan orang yang dianggap lawannya. Wahagana kaum amalan ketika bukan karena Allah akibatnya fatal. Tidak diterima dan dia jatuh pada syirik dan timbul penyakit-penyakit permusuhan, kebencian. Tidak peduli dia orang soleh sekalipun. Dia adalah bukan partner tapi rival dalam dakwah, musuh. Wal billah. Kenapa musuh? Apakah dia musyrik? Bukan, dia ahli tauhid. Apakah dia ahli bid'ah? Bukan dia ahli sunnah. Tetapi musuh karena tujuanku tidak bisa tercapai gara-gara dia. Tujuannya apa? Agar manusia menghadap kepada dia. Dan mengeluk-elukan. Dan menjadikannya dia sebagai orang nomor satu. Ini tujuannya. Hubul manjilah. Senang dengan pujian orang. Senang kalau mendapatkan kedudukan di hati orang. Ini ketika ikhlas itu hilang. Yang berikutnya ya kaum muslimin, waktu maghrib sebentar lagi. Eh isya kok. Maghrib, isya. Yang berikutnya Ikhlas itu mendatangkan pertolongan Allah. Ikhlas mendatangkan pertolongan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Imam Nasai menyebutkannya dengan sanad yang sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yansurullahu hadhihi ummah bid'ifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim Rasulullah SAW beliau bersabda sesungguhnya tak lain Allah menolong umat ini adalah adanya orang-orang yang lemah di antara mereka dengan salat mereka, dengan doa mereka dan dengan keikhlasannya mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an orang itu dua kondisi. Yang pertama yang sedang dibahas orang yang lemah. Lemah fisiknya tetapi imannya kuat. Lemah ekonominya, miskin dia, banyak kekurangan tetapi imannya kuat. Orang yang seperti ini ketika berdoa itu betul-betul ikhlas karena Allah dan sungguh-sungguh dalam doa bangun tengah malam sambil menangis kepada Allah ya Allah hambamu daif lemah ya Allah hambamu sakit sudah sekian lama ya Allah doa sambil menangis memohon dengan sungguh-sungguh hal ini berbeda dengan orang yang kuat yang banyak uangnya kalau donga kami delenger pak dongan nggih donga lisannya doa pikirane lunga-lunga pak Mang diora. dong ya Allah otaknya mikirnya dagangan baik. dongan ning delenger. Gak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hajat tertentu. Dia ya sudah Wal'iyadu billah kalau sampai tingkatan tidak merasa butuh kepada Allah, karena kadangkala kalau orang sudah kaya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'ahu Manusia akan menganggap dirinya tidak butuh kepada Allah ketika kapan? Ketika dia banyak harta. Waspadalah itu adalah sebuah fitnah. Ini orang yang lemah. Ekonominya terpuruk. Dia banyak kebutuhan dia akan mendekat kepada Allah dengan doa yang khusyuk, yang panjang. Dan dengan itu kata Nabi, Innama yansurallahu ummah. Allah tolong umat ini karena adanya orang-orang yang lemah yang berdoa kepada Allah dengan betul-betul berdoa dan mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Maka dari sini diambil sebuah pelajaran faedah bahwasanya ikhlas adalah di antara sebab mendatangkan nasrullah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi perang Badar, Nabi hanya 300 sekian belas orang, musyrikin Quraisy 1000 orang dengan senjata lengkap, kondisi yang sangat genting. Nabi mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Azza sampai ridaknya pun jatuh. Serius maka Allah turunkan pertolongannya. Seribu pasukan dari malaikat. Sehingga para sahabat ketika hendak memenggal kepala seorang musyrik. Kepalanya sudah gelundung derek pak. Jatuh dan mati. Dan itu adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami bantu kalian dengan malaikat-malaikat, seribu malaikat yang siap perang. Izzastaghithuna rabbakum Ketika kalian beristighatsah, berdoa dengan ikhlas, maka kami mengabulkan, kami bantu kalian dan mengirim pasukan seribu malaikat. Hal makan sehingga ikhlas itu adalah salah satu sebab mendatangkan apa? Pertolongan. Orang kalau lagi dalam keadaan repot, berdoalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan apa yang kau inginkan. Hadirin yang akan yang berikutnya, ikhlas menghilangkan kerepotan dan problematika. Ikhlas. Ini dicontohkan hadis yang panjang yang berkaitan dengan salah satu rahtin ada tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian mulut gua tersebut tertutup oleh batu yang besar. Tidak bisa keluar. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Yang satu amalan birwalidain, yang satu amalan meninggalkan wanita yang sangat dia cintai untuk dia berzina dengannya. Namun dia tinggalkan itu karena Allah, takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah seorang yang memiliki karyawan yang tidak diambil gajinya dan dia putar gaji karyawan tersebut. Ketika datang diambil semua gajinya yang berupa onta, sapi dan kerbau. Sepenuh lembah. Ya Allah, jika Aku berajik, ya Allah, jika jikalau kami melakukan itu karenamu. Fafrij anna alaman fi. Tolonglah kami dalam menghadapi kesulitan yang sedang kami alami ini. Maka bergeserlah batu itu. Satu demi satu, topelan demi pelan. Akhirnya mereka pun keluar dari mulut gua itu. Hadirin makan. Ini sebagai dalil bahwasanya ikhlas itu menyebabkan seorang terselamatkan dari kesulitan-kesulitan duniawiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sekoras dulu untuk azan, kemudian kita akan lanjutkan insyaallah uh, beberapa saat setelah azan. Demikian yang bisa kami sampaikan yang mau berwudu tafadalu barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin menaikan pada sesi berikutnya ini kita akan sampaikan kiat agar kita mudah untuk ikhlas. Amalan manusia itu ada dua yang pertama amalan yang bisa disembunyikan dan amalan yang tidak bisa disembunyikan. Amalan yang tidak bisa disembunyikan maka lebih berat untuk seorang ikhlas karena dia menghadapi pandangan manusia. Akan ada bisikan ingin terkenal. Zaman sekarang disebut viral itu mengerikan. hati Kalau orang sudah viral dan kemudian terkenal, tersohor, amalannya kadangkala tertuju ke sana. Tampilannya diperbaiki karena dia terkenal. Gaya bahasanya, retorikanya diperbaiki karena dia terkenal. Dakwahnya pun harus ini, harus itu. Bak seperti selebriti, terkenal. Ini fitnah. Ini namanya hubu syuhrah. Ingin terkenal dan ini sudah terkenal dan sesuatu itu terhanyut dengan hubu syuhrah. Cinta untuk terkenal. hadir akan maka dalam bab ini berat untuk ikhlas. Bisa ikhlas, tapi berat. Yang kedua adalah amalan yang bisa disembunyikan. Kita akan bacakan ucapan para salaf dan upaya mereka dalam menyembunyikan amalan agar supaya mudah untuk berikhlas. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salah satu di antara tujuh orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah ciptakan. Sab'atun Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan manusia yang Allah naungi mereka di bawah naungannya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah ciptakan. Tujuh itu diantaranya adalah rojulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha. Seorang yang bersodakah dengan sebuah sodakah, kemudian dia berupaya untuk menyembunyikannya. Berupaya untuk menyembunyikannya. Tidak mempertontonkannya. Tetapi malah justru dia menyembunyikannya dari pandangan manusia, dari telinga manusia, dari komentar manusia dia sembunyikan. Hatta la ya'lamu shimaluhu ma yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kenapa? Dalam rangka ikhlas. Pujian itu fitnah. Dulu Ketika ada orang yang suka memuji, menyanjung kamu masya Allah baik sekali, kamu masya Allah rajin sekali, kamu masya Allah kamu. Ini pujian. tercelak yang seperti itu. Jangan suka menfitnah manusia dengan pujian-pujian. Orang sudah tenang hatinya dengan ikhlas. Tidak ada tendensi pujian, tetapi kamu puji dia, kamu sanjung dia, yang di benak dia pujian tadi. Akhirnya merubah niatan. Sehingga kalau ada orang yang memuji kita, disyariatkan untuk kita melemparinya dengan pasir. Dan kita katakan lakot kotok ta'unu akhika. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu sendiri dengan pujian-pujian itu. Jangan difitnah, jangan di fitnah itu apa? Jangan diganggu keikhlasan kita masing-masing dengan kita uh, dipuji atau disanjung. Jangan. Harusnya disembunyikan. Zaman sekarang ini ya, kaum muslimin malah justru kebalikannya. Orang beramal kemudian di shooting dan diupload di dunia maya supaya orang melihatnya supaya orang berkom apa Eh, memberikan komentar, kemudian like eh, dan komen dan akhirnya boleh duit juga pak. Tujuannya memperbanyak apa uh, netizen yang mengikuti memfollow up Instagramnya atau yang lainnya, ujung-ujungnya ingin pamer, ingin dilihat, ingin menarik, bikin konten agama, tetapi tujuannya dunia La haula wala quwata illa Harusnya disembunyikan, Pak. Jangan dipertontonkan. Malah dipertontonkan. Membikin orang simpatik dengannya. Tujuannya hanya sekedar mendapatkan apa? Subscribe. La haula wala quwata. Kasihan. Amalan-amalannya sia-sia untuk dunia semata. Hal macam kita berikan contoh diantaranya hadis Nabi Wasallam dalam perkara sholat. Riwayat Muslim Nabi mengatakan kepada sahabatnya bernama Thauban, "Qala 'alaika bi kathratis sujud." Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa khati'ah. Sahabat ini satu hari disuruh oleh Nabi meminta. Sal, mintalah kamu kepadaku. Faqala, sahabat ini menjawab, Inni as'aluka murafataka fil jannah. Aku ingin menjadi teman dekatmu nanti di surga. Kalau aw ghaira Nabi bertanya, apakah ada permintaan yang lain? Kalau la huwazaka. Tidak ya Permintaanku itu. Masya Allah. Maka Rasulullah mendoakannya. Nah, namun Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bi sujud. Tapi Bantu aku memohonkan permohonan ini kepada Allah dengan engkau memperbanyak sujud. Ya ini memperbanyak sholat pak. Bukan tiba-tiba delosor sujud. melakukan maning delosor sujud. Bukan pak. Sholat. Tetapi ingat kata Nabi. Sholat itu harus ikhlas. Fa'innaka lan judalillah. lillah karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud karena Allah illa kecuali akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosa. Di sini kaum muslimin salat harus ikhlas karena Allah. Tasjudalillah sujud kepada Allah, sujud karena Allah. Bagaimana caranya? Halo itu amalan salat fardu tidak bisa kita sembunyikan karena memang harus berjamaah tapi kalau itu salat yang sunnah bisa kita sembunyikan misal salat apa salat malam di kegelapan malam di kamar kita tidak ada orang lain yang tahu kita salat tidak ada tendensi untuk dilihat orang kita akan bacakan beberapa ungkapan di antara para salaf kita berkata Imam Muhammad bin Aslam "Lau qaddartu an atatawwa haitsu la yarani malakai la'amiltu" Kalau aku mampu untuk beribadah tidak dilihat oleh dua malaikat Rokib dan Atid. Aku akan lakukan itu. Namun hal itu tidak mungkin. Tetapi beliau ingin itu. Kenapa alasannya? Hauhan minaria. Karena takut dari ria. Padahal ini apa? Malaikat yang tidak mungkin kita untuk menutupi diri jadi malaikat. Oh malaikat itu melihat apa yang kita lakukan. Kiraman kadibin ya'lamu nama ta'malun. Malaikat-malaikat yang mulia mencatat amalan kita, mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Sampai sebegitunya beliau ingin menyembunyikan amalan sholatnya dari dua malaikat karena takut riak. Apalagi dari pandangan manusia itu bisa pak. Intinya kaum muslimin ikhlas dengan kita berupaya kalau kita tidak bisa menyembunyikannya, tetap ikhlas. Misal qobliyah dia dilakukan di masjid, boleh tidak? Boleh. Tetapi seafdul-afdul seorang hamba dalam sholatnya di rumah. Kecuali sholat yang fardu. Afdul sholatil mar'i fi illa al maktubah. Seafdul-afdul sholatnya seorang itu di rumahnya. Kecuali sholat yang fardu. Dalam rangka apa itu? Menyembunyikan sholatnya. Agar bisa lebih mudah ikhlas. Hadirin menekan. Al-Imam Ayyub Sakhtiyani. Beliau mengatakan. Kana yakumu lail kullahu. Beliau itu orang yang dikenal sholat malam yang panjang tetapi lihat. Lo berupaya menyembunyikan itu. Faya Fadali, Lo sembunyikan itu. Lo sembunyikan itu. Fedakana inda Dengan cara apa beliau? Dengan cara ketika waktu subuh beliau mengeluarkan suara yang agak keras supaya orang mendengar. Apalah ucapan apa? baca Quran atau apa agar orang menyangka baru bangun oh ini orang baru bangun berarti semalam tidak sholat malam padahal semalam sholat malam ini diantara upaya yang dilakukan dalam rangka menyembunyikan ibadah sholat yang dilakukan oleh seseorang demikian pula dengan contoh Umar ibn Aziz Beliau memiliki satu ruangan di dalam rumahnya beliau. Karena lahu baitun fi jofi baitin. lo punya rumah di dalam rumah. Ini ruangan di dalam rumahnya. Yusalli fihi la yadkhulu fi ahadun. Beliau salat di ruangan itu yang tidak seorang pun masuk ke dalam ruangan itu. Berupaya menyembunyikan agar supaya bisa ikhlas dengan mudah karena tidak ada pandangan manusia yang melihatnya. Zaman sekarang ini lucu pak, sudah sholatnya malam hari di kamarnya, tidak terlihat orang, tapi di video sendiri. Kemudian disebarkan di grup nih tadi malam saya sholat, wo podo pak. Tujuannya dapat pujian, ya ratingnya naik, dapat apa likes dan komen subscribe ujung-ujungnya mata duitan pak wal'iyadu billah Al-Imam sahabat Nabi Ka'ab bin Akhbar beliau mengatakan man ta'abbada lillahi laylan laylatan haitsu la yarahu ahadun ya'rifuh Barang siapa yang beribadah di waktu malam, sholat malam atau baca Quran di malam hari, sehingga tidak seorang pun melihatnya, itu semua dilakukan karena ikhlas, kharja min dzunubihi kama yakhruju min lailatihi. Maka dia akan keluar di malam itu dari dosa-dosanya sebagaimana dia keluar dari malam itu menuju siang. Masya Allah. Kenapa? Karena ikhlas. Ikhlas itu diantara keutamaannya adalah menggugurkan dosa-dosa. Hadirin yang kami memuliakan, sholat itu adalah amalan yang paling baik. Sebutkan sebuah riwayat Oh Nabi kita sallallahu wasallam menyatakan dalam hadis yang disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib Nabi mengatakan as-salatu khairu maudi'in. Salat itu adalah sebaik-baik kondisi. Kita ini bekerja, kita ini macam-macam. Ada yang beternak, bertani, ada yang berdagang, ada yang ke sana kemari, macam-macam. Kondisi manusia yang paling baik itu ketika solatnya. Dalam salat yang dua rakaat atau yang tiga rakaat atau yang empat rakaat atau salat duha dua rakaat dua rakaat salam dua rakaat salam atau qobliya badia atau salat malam itu posisi terbaik dalam hidupnya karena di waktu itulah dia bermunajat kepada Allah mengosongkan hatinya dari kesibukan duniawiya dan hanya menghadapkan kepada Allah Azza wajalla 10 menit umpamanya kita salat atau dua rakaat hanya berapa menit. Ikhlaskan. Jangan sibukkan pikiran kita dengan duniawiah. Sudah berjam-jam kita menyibukkan diri dengan duniawiah. Masa iya sebelum menit dalam sholat tetap masih bahas masalah dunia saja pak. Sudah Allah wakbar, sudah baik-baik di saf, yang dipikirkan masih tetap penggawean baik pak. Yang dipikirkan masih tetap perdagangannya, engkau maning lah tasyana waktu tapi begitulah yang namanya syaitan menghilangkan kehusuan bahkan kadangkala sesuatu yang lupa ingatnya malah justru di mana sholat kelangan kunci kemutan nang sholat aku tak sholat lah bok kemutan <laughs> Sebaik-baik kondisi manusia adalah ketika dia sedang melakukan apa? Salat. Karena itu Nabi memberitahukan, "Faman istata'a an yastakthira falyastakthir." Barang siapa dia bisa memperbanyak salat, maka silakan dia memperbanyak salat. Maksud dari kalimat memperbanyak salat adalah tetap salatnya sesuai dengan syar'i. Tidak kemudian subuh jadi empat rakaat, Pak atau maghrib yang tiga jadi empat rakaat niku nggih salah. Hadirin menakan di antara sebab orang yang bisa ikhlas adalah menyembunyikan dan banyak sekali nukilan para salaf menyembunyikannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang sodakoh dan dicontohkan oleh para ulama. Dulu berkata Imam Muhammad bin Ishaq. Ini nukilan dari para salaf. Kana nas min al-Madinah ya'ishun la yadrun min aina kana ma'ashihim. فلما مات علي بن حسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. Dulu terkenal seorang yang bernama Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum Beliau ini orang yang terkenal suka membagi bahan makanan di waktu malam. Kok bisa terkenal? Pada di waktu malam. Itu setelah meninggalnya. Ketika beliau melakukan hal itu disebutkan dalam sejarah. Ketika Ali bin Hussein ini meninggal dunia. Farashaluhu. Ja'alu yandurun ila athari sawadi bidharih yang memandikan itu keheranan. Ada bekas ngapal di pundaknya. Apa ini? Kok item-item di pundaknya Ali bin Hussein ini? Orang tidak tahu. Tidak paham apa yang dilakukan olehnya. Ternyata suatu hari diketahui. Ini setelah beliau meninggal. Diketahui setelah beliau meninggal. Qalu Beberapa orang mengatakan karena dulu semasa hidupnya yahmilu Jarabi daki Beliau orang yang suka memanggul daki daki itu adalah gandum. Bahan makanan pokok. Penduduk kota Madinah. Khalailan di waktu malam. Bersembunyi dia dari pandangan orang. Dibagikan. Dimasukkan, diletakkan di pintu-pintu fukara. Orang-orang fakir di kota Madinah yu'tihi fuqara al-Madinah. Beliau memberikan bahan makanan itu kepada orang-orang fakir di kota Madinah. Tersembunyi. Diketahui setelah apa? Meninggalnya. Dan itu pun ketika dimandikan ada bekas apa? Hitam-hitam di pundaknya. Karena beliau membawa karung sendiri. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau ini tidak ada yang tahu sedekah di waktu itu. Sampai-sampai dikisahkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq, penduduk kota Madinah dari kalangan fukara, orang-orang fakir, tidak tahu siapa yang selama ini memberi makan kepada mereka. Tidak ada yang tahu. La yadrun min aina kana ma'ashuhum. Ahlul Madinah tidak tahu dari mana dan siapa memberi bahan makanan kepada mereka. Falamma mata Ali bin Husain, maka tatkala meninggal dunia Ali bin Husain, mereka kehilangan bahan makanan itu. Kok tidak ada lagi yang membawanya, meletakkan di depan pintu-pintu rumah. Kok tidak ada lagi? Berarti ini adalah beliaunya. Orang tahu dari situ. Ini baik kaum muslimin di antara salaf berupaya menyembunyikannya sedekah itu bisa disembunyikan. Sebutkan dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan itu sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan mampu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dilakukan dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Misal kalau kita ingin membantu masjid membantu kegiatan pondok, membantu orang yang yatim. Kita masukkan uang kita ke amplop dan ditulis hamba Allah. Sudah. tidak usah dikasih nama terang siapa-siapa. Ung itu adalah urusannya dengan Allah bukan dengan panitia. Ditanyanya hamba Allah siapa? Uh, di situ hamba Allah tertulis. Tulis saja hamba Allah. Padahal itu darimu. Tidak usah angkos pamerkan itu. Kenapa? Dalam rangka agar mudah ikhlas. Tapi kalau engkau tidak bisa menyembunyikannya, kadangkala tidak bisa. Dijadikan sebagai contoh. Seperti halnya seorang sahabat ketika membawa satu karung bahan makanan ditaruh di Masjid Nabawi kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Ini tidak bisa disembunyikan karena memang Nabi memerintahkan sodakoh setelah sholat. Beliau mengatakan kan di waktu itu ada Bani Mudor yang bahwa para sahabat Nabi dari Bani Mudor yang mereka adalah fukoro. Datang ke Masjid Nabawi. Maka Nabi menghasung untuk sodakoh. Memerintahkan untuk bersodakoh. Maka sodakoh itu dibawa dengan karung di tangannya. Dan kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Kemudian Nabi mengatakan. Man sanna fil islam sunatan hasanah. Para siapa yang mencontohi dalam Islam amal kebaikan dan diikuti oleh orang maka bagi dia pahalanya dan pahala siapa yang mengikutinya tapi kalau engkau tidak mampu untuk menahan fitnah pujian fitnah ria fitnah sum'ah maka lebih baik engkau sembunyikan sedekah itu bisa dipahami hadirin Walhamdulillahi Alamin.